Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Nusaku yang kali ini kita tampil di sebuah tempat yang sangat spesial yaitu tepatnya di Plaza Sabilulungan Jalan Raya Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu tauhid dan kesalehan sosial yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru-guru kita diantaranya adalah Kiai Haji Jujun Junaidi, kemudian Kiai Haji Syarif Rahmat dan yang tidak ketinggalan pula telah hadir di tengah kita tamu istimewa kita Kang M Nasir Bupati Bandung. Assalamualaikum Kang. Salam. Sampurasun. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Kang Nasir telah menyambut kita dengan luar biasa berkesempatan untuk bersilaturahmi di Kabupaten Badung yang ternyata luar biasa sekali. Kang, Amin. mungkin sebelum kita masuk ke tema nanti pada segmentasi berikutnya, bisa dijelaskan ini tempat yang sangat besar ini apa ini Kang? Eh, ini adalah Plaza Sabilulungan, pelengkap dari Gedung Budaya Sabilulungan, terus ada Pusir Ilmu Sabilulungan. Rencananya ke belakang kita akan bangun Kampung Sunda Sabilulungan. Kampung Sunda. Ya, di belakangnya okay. itu. Ini adalah tempat untuk apresiasi seni. Okay. Eh, tampilan-tampilan produk unggulan kabupaten ada festival kopi, festival kentang, festival strawberry ini di sini nanti ditampungnya, hmm, hmm. diselenggarakannya ataupun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolosal tadi plaza plaza itu kan artinya kolosal tapi hmm. kita plazanya pakai tutup supaya ada ada tidak misbar. <laughs> ya, kalau gerimis gerimis bubar. bubar. gerimis ini, rencana ini ini saya teride bagaimana kita punya maestro uh, dalang okay. kondang dulu almarhum Asep Sunandar kalau main di sana di telepat telepak terbuka di Upakarti itu kalau hujan mulai okay. bubar makanya ini ditempatkan di, kita membuat bangunan seperti ini okay. apabila ada event yang lebih besar nah ini kita ini bisa tampung di sini tidak tidak misbar. kan kalau melihat modelnya seperti ini, ini masih bangunan yang on progress, masih terus dibangun di kanan kirinya. Ini masih ada beberapa lahan-lahan kosong, kan Nanti ya. kedepannya seperti apa nih master plan-nya nih, Kang? Master plan-nya ya tadi di tengah ini ada pusir ilmu, di bawahnya ada pusat bahasa nanti, okay. pusat eh, perpustakaan, eh, museum hologram, hmm. di atasnya ada 3D. Nah itu di di apa pusir ilmu Enggak. atau science center. Nah, kalau melihat paparan tadi, artinya ada yang perlu ditekankan di sini, ada konsep saintik yang ditekankan di Kabupaten Bandung. Nah, ini ada reason apa? Ada alasan apa? Mengapa uh, istilahnya ilmu pengetahuan yang lebih ditonjolkan di sini, kan? Ya, tadi kan menghadapi globalisasi gitu, okay. bagaimana bahasa harus dikuasai, oleh anak-anak pelajar, oleh anak muda, ada di sini makanya ada pusat bahasa. Hmm. Terus sains itu nanti ada motivasi, buku-buku yang sifatnya motivasi untuk peningkatan kualitas SDM Kabupaten Bandung. Kemudian model Kampung Sunda. Ya. Nah, sangat menarik sekali. Jadi, berapa didirikan dalam uh, lahan berapa besar? Kemudian konsepnya seperti apa nanti yang kampung, diharapkan dari Kampung Sunda ini? Kampung Sunda kita persiapan nanti 11 hektar ya. 11 hektar. 11 hektar nah. nanti di situ ada rumah-rumah adat yang nanti kita sewakan kepada orang-orang asing untuk tidur di situ setingkat hotel bintang oh. 4. Tapi bentuk kotek-kotek, kotek rumah-rumah Sunda. 40 rumah Sunda di situ nanti. Oh, ada. jadi modelnya disewakan. Oh iya, nanti kita ada bisnisnya. Buat, hmm. eh, eh apa pemerintah juga harus ada nilai income kreatif dari bisnisnya. Oke, okay, kemudian model Sunda seperti apa yang nanti akan dipertahankan di sini? Apalagi kita globalisasi yang akhirnya menggeser budaya lokal. Ya ini kita uh, akan mencoba mengangkat nilai-nilai Sunda, uh hmm. -huh. filosofisnya, uh hmm. -huh. tapi dengan kekinian dengan dengan uh, disesuaikan dengan abad ini. Mm -hmm. Tapi bangunan-bangunan ada bangunan yang semacam sana julang apak, bangunan-bangunan Pemda. Yeah. Di sana juga ada julang apak, ada uh, joglo, mm -hmm. itu akan kita persiapkan Itu sebagai situsnya orang Sunda, mm -hmm. kita mm-hmm. pertahankan di sini sebagai edukasi terhadap mm-hmm. anak-anak mm -hmm. muda kita. Mm -hmm. Nah kemudian materi-materi yang didatangkan nanti, apakah masih ada? Artinya kan selama ini dikatakan culture, mungkin kalau kita berbicara budaya, orang selalu bertanya masih ada nggak sih budaya kita sendiri? Nah yeah. itu nanti pola mempertahankan lokal itu seperti apa kan? Bukan itu akan sangat sulit sekali nanti kan? Ini budaya kita masih kaya dan bisa disesuaikan dengan zaman ini. Okay. Tinggal diangkat. Salah satunya filosofi sabilulungan. Kemarin saya sebut sabilulungan sabilulungan. Sabilulungan, sabilulungan itu, sendiri maknanya apa itu? Kan? Itu nilai budaya yang maknanya sangat dalam. Kalau Jepang punya Kaizen Bushido, Korea hmm. punya Sembul hmm. undong, kita punya sabilulungan. Hmm. Jadi nilainya itu bukan sekedar gotong ya. royong, sili asa, asi, asu, saling rojong, saling mendorong untuk ya. kemajuan, saling tolong menolong itu mana saya belum Kang Nasir yang terakhir yang sangat singkat sekali. Ini kan yang datang ini terutama anak-anak muda. Ya. Nah kan apakah benar mereka masih punya semangat artinya untuk mempertahankan budaya lokal? Mereka tentu saja digembur dengan budaya-budaya asing yang menurut mereka lebih nikmat untuk dinikmati kan. Bagaimana ya. nih strategi untuk menghadapi ya, tantangan itulah, seperti ini? Itulah strategi kami menyiapkan fasilitas pusat budaya. Hmm Suatu saat budaya ini justru menunjukkan peradaban bangsa. Peradaban bangsa Kabupaten Bandung, bangsa Sunda, ini ditunjukkan nanti dengan pusat peradaban ini. Ya. Dan nanti akan di, disesuaikan dengan kekinian. Kekinian itu bagaimana IT, teknologi masuk di ah, dalam ah, gedung ini. Ternyata futuristik sekali ya. ya. Apa yang telah menjadi harapan daripada Bupati Bandung, Bapak M. Nasir. Dan insya Allah seperti yang menjadi tema kita kali ini adalah tauhid dan kesalehan sosial apa yang dilakukan tadi adalah wujud daripada kesalahan sosial. Sekali lagi, agama Islam tidaklah berputar-putar pada diskusi tentang Al-Quran dan hadis, tetapi bagaimanakah kita mampu mengejawantahkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mewujudkan sebuah kesetaraan di muka bumi ini. Bukankah seperti yang kita ketahui, Islam adalah rahmatan lil alamin.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 Syahadat adalah pengakuan tidak Tuhan selain Allah dan tidak ada utusan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan lagi dengan action. Nah, artinya kita ditegaskan di sini bahwa orang yang beragama adalah orang yang pertama kali mengakui dan melakukan sesuatu. Itulah yang barangkali ditranslate sebagai kesalehan sosial. Lantas bagaimanakah kaitan antara kesalehan sosial dan ketauhidan kita? Kiai Jujun akan menjelaskan kepada kita. Silakan, Kiai. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. al ayah sadaqallahul azim para hadirin dan para pemirsa TV One yang berbahagia kita akan bicara tentang tauhid dan kesalahan sosial di Quran ini biasanya suka disatukan iman itu biasanya disatukan dengan amal soleh alladzina amanu wa amilus solehat. Tetapi kadang-kadang diam-diam kita suka memisahkan antara iman dan amal soleh. Mestinya iman itu menjadi benih, amal soleh adalah buahnya. Bahasa soleh dalam Al-Quran lebih dari 180 kali Allah menyebut bisa dimaknai sebagai sesuatu amal soleh itu adalah sesuatu tindakan yang melahirkan manfaat, menyelesaikan, membuka kebaikan, menutup kejelekan. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi orang yang berkarakter dan beramal soleh itu mereka yang senantiasa produktif melahirkan kegiatan-kegiatan kebaikan-kebaikan untuk memberikan kontribusi pada masyarakat umum. Pertanyaannya, sudahkah kita beriman? Kalau melihat sampah berserakan di jalan dan kita membiarkannya, iman kita dipertanyakan. Kalau ada remaja yang nakal dan tidak berakhlak, kemudian kita tidak peduli dengan mereka, maka iman kita sudah tidak ada. Kalau membiarkan kesalahan sebagai hal yang manusiawi, maka sebenarnya kita sudah meniadakan amal soleh. Lalu pantaskah kita disebut orang yang beriman? Kalau tidak melahirkan amal soleh? Saya pikir tidak. Karena orang yang beriman itu diukur dari amal solehnya. Hadirin, yang namanya ibadah ritual itu bisa dilihat amal solehnya. Solat yang hebat itu, solat yang membuahkan hasil bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna solata tanha anil Fasha iwal mong. Jadi kalau solat terus ngomongin orang rajin, Sholat terus, berantem rajin. Ini anak pelajar nih, luar biasa sekarang nih Mas Agung. Ini mustaminya banyak pelajar. Biasanya kalau pengajian itu dominannya itu nenek-nenek. Makanya kalau banyak mubalik dan kori pakai kacamata itu salah satunya. Mas Agung pakai kacamata karena rajin lihat nenek-nenek. Saya juga sama gitu. Alhamdulillah sekarang nih banyak anak muda. Semoga jadi anak-anak soleh. Biasanya pulang pulang sekolahnya biasanya main. Sekarang pulang sekolah ikut ngaji, ikut damai Indonesia. Si aku. Eh, pulangnya kalian jam berapa coba kalau pulang sekolah? Tuh ah. jam 3, jam 2, paling cepat jam 2. Datang ke rumah kalau hujan, hujan-hujanan kan? Iya. Bener gak? E, eh, ditanya sama orang tua bukan sholatnya. Tapi yang ditanya, kenapa kamu bajunya basah? Kenapa kajian banyak belok? Jawabnya pakai lagu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Begitu kan? Itu basah kenapa? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Telat datangnya kemana dulu tuh? Kamu telat datang, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kamu ini nakal banget ya, mama nanya bener-bener kamu jawab pakai lagu. Gimana nasib kamu kalau mama sudah nggak ada? Aku tanpamu, bubuk ragina. <laughs> terus terus Teruskan, teruskan. Nah, pertanyaannya, terus ketika kita sholat itu diukur dari apa? Amal solehnya mencegah perbuatan keji dan mungkar buah dari sholat kita. Ketika orang jadi haji, itu mau dilihat mabrul mardudnya, lihat amal solehnya. Ada apakah dia jadi haji atau haji jadi? Karena ada dua, ada jadi haji, ada haji jadi. Jadi haji punya duit, kemudian daftar, manasik, langsung pergi ke sana, Pak wukuf di Arafah, jadi haji. Yang susah haji jadi. Jadi hajinya di Arafah, haji jadinya di Soreang. Karena sekarang banyak haji tomat. Mau ke Mekah tobat, pulang dari Mekah, pulang dari Mekah kumat. Kalau mau pergi ke Mekah menangis disuguhin eh, maafin aku ya. Kalau banyak salah dan dosa. Padahal dia minta maaf habis-habisan takut ada orang yang mendoakan jatuh dari pesawat. Kan sekarang musim pesawat jatuh. <laughs> <laughs> Pulang dari Mekah, wah begitu lagi. Ngomongin orang lagi. Nah lihat, apakah dia yakin dengan ibadah hajinya yang mabrur itu? Lihat amal solehnya. Sebelum ke Mekah jarang ke masjid, pulang dari Mekah rajin ke masjid, mabrur. Sebelum ke Mekah rajin ke masjid, pulang dari Mekah jarang ke masjid, mardud. Sebelum ke Mekah dermawan, pulang dari Mekah menjadi pelit, mardud. Kan banyak yang begitu ya. Taramere. Sap sabjahe sabjahe keket mengkene merege buntut kasiran itu India bagian soreang itu Puasa dilihat dalam solehnya. Rasulullah satu saat melihat ada seorang majikan menghardik pembantunya habis-habisan. Mengata-ngatai pembantunya habis-habisan. Rasul bilang sama orang tersebut, Heh, kamu makan saja. Kenapa ya Rasul saya disuruh makan? Eh, saya sedang puasa. Pantaskah orang yang berpuasa itu seperti itu? Menghardik orang lain, menyakiti hati orang lain. Bukalah, engkau sebenarnya sedang tidak puasa. Tuh. Jadi keimanan itu harus menyatu bersatu dengan amal soleh. Lalu pertanyaannya, kalau keimanan tidak melahirkan amal soleh, berarti keimanan kita, kata keimanan kita itu mandul. Yang mandul itu gak bakalan punya anak. Benar gak? Sepuluh tahun sudah nyanyi mulu ah. Nah, ya itu kan kenapa? Yang tadi amal soleh itu lahir dari keimanan yang kuat. Iman kita yang mandul tidak akan melahirkan kesolehan. Makanya, yuk kita tanyakan iman kita ini mandul apa tidak. Karena nanti ada hubungannya, ada kaitannya dengan kualitas kita sebagai mukmin. Ada hubungannya dengan janji Allah. Untuk membuktikan janji Allah itu, maka kita yang harus membuktikannya. Kalau tidak, maka janji Allah yang nanti akan saya lanjutkan tidak akan terbukti. Karena Masya saya Allah. Mas Agung ber berdiri, jadi saya lanjutkan. Baik, terima kasih. <laughs> Kalau begitu saya duduk lagi. Bagaimana janji saya tadi? Ketika iman kita mandul, maka kita tidak bisa mewujudkan janji Allah. Allah berfirman, "A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan merasa lemah. Padahal engkau adalah umat yang terbaik, umat yang nomor satu, umat yang paling tinggi jika engkau beriman. Perhatikan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita adalah yang terbaik, yang nomor satu, yang tertinggi jika engkau beriman. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kemudian kita dianggap yang terbaik menurut Al-Qur'an surat Ali Imran yang tadi, pertanyaan selanjutnya adalah Apakah kita sudah menjadi manusia unggul? Di negeri kita tercinta ini yang mayoritas umat Islam dihuni oleh orang-orang beriman konon. Apakah kita sudah unggul? Jujur, kita masih tertinggal oleh yang lain. Berarti apa? Apakah ada yang salah dengan surat Ali Imran tadi? Apakah itu janji Allah tidak benar? Janji Allah pasti benar. Jawabannya yang mungkin adalah yaitu karena iman kita tidak melahirkan amal soleh. Jawaban yang lain iman kita belum memasuki ranah tauhid. Loh, iman kan tauhid tidak sekedar itu, harus menyatu. Tauhid itu kan al ilmu bi anna wahid. Pengetahuan tentang sesuatunya, segala sesuatu, tentang satunya segala sesuatu. Kalau iman kita menyatu, mestinya dunia yang besar ini, yang gede ini harus ada dalam genggaman kita. Bukan kalau juga berjanji? Bukan Allah juga menyatakan, "Innal arda yarithuha ibadiyas Sesungguhnya bumi ini diwariskan untuk orang-orang yang saleh. Jadi kalau sudah satu bertauhid pada Allah, satu satuan dengan dunia ini, kita kan belum menyatu tauhid kita dengan alam saja tidak menyatu. Sekarang kalau kita satu-satunya pada Allah kita mestinya takut sama Allah akan melahirkan karena atasannya satu dengan segala kebaikannya. Kalau misalnya diibaratkan punya atasan, kita akan unggul menjadi pegawai yang baik, menampilkan kebaikan. Coba kalau atasan kita tiga, yang satu nyuruh ke laundry, yang satu nyuruh masak, yang satu suruh bersihkan WC, acak-acakan pekerjaan kita. Lihat pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Ketauhidannya melahirkan amal soleh. Kenapa begitu? Karena apapun dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita kan menyembah pada Allah. Ngaku takut pada Allah. Tapi saya jujur, ibu takut pada Allah bu. Takut pada pencuri bu. Sian ku Allah ente. Ku bangsat sian. Sian mana ku Allah dibanding ku bangsat. Lamun ngadengnya disuruh tak sholat tahajud malam-malam bangun tidak. Lamun ngagorok hansip ayah bangsat bangun tidak. Tuh, jadi siang kena gua bangsat daripada ku Allah. Masih takut pencuri daripada pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu? Azan itu panggilan siapa? Ibu langsung gelas sajadah atau buka sinetron? Dari sisi edannya saja sudah tidak jelas, tidak benar. Makanya wajar kalau mandul melahirkan amal-amal soleh. Bu, bayangkan amal soleh ini Jangan main-main dengan amal soleh ini. Amal soleh ini bisa menutupi ibadah-ibadah ritual kita yang cacat. Seorang yang misalnya tidak mampu puasa, dia ditambah dengan apa? Dengan amal soleh, fitnya. Tapi ketika amal ritual cacat itu bisa ditambah dengan amal soleh, tapi ketika kesalehan sosial yang cacat, maka itu tidak bisa ditambah oleh ritual-ritual keagamaan yang lain. Contoh, korupsi itu tidak bisa diganti dengan puasa. Durhaka pada orang tua itu tidak bisa diganti dengan sodako. Biarin dah gue sakit orang tua juga, nanti sodako aja. Nggak bisa. Tapi ibadah-ibadah sosial bisa menambah kecacatan ibadah-ibadah ritual. Bukankah kita meninggal itu semuanya selesai? Kalau kita ibadah ritual selesai. Kita kalau sedang sakit masih boleh sholat. Sholat sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk sambil berbaring. Kalau tidak berbaring sambil Berkedip saja matanya. Kalau tidak bisa berkedip, disolatkan. Iste tamat. Mati. Tapi sekarang kan, subhanallah. Kalau ada orang yang ritual amal soleh aja itu cacat, itu tidak bisa ditambah dengan hal-hal yang bersifat ritual. Kalau amal soleh aja cacat, yang tadi saya durhaka, saya korupsi, ah nanti kita puasa saja, tidak bisa. Oleh karenanya maka jangan pisahkan amal soleh dengan keimanan kita. Pertanyaannya sekarang, maukah kita menjadi orang yang beriman dan kemudian melakukan amal soleh? Jawabannya terletak pada kita. Karena terserah kita semuanya. Kata Allah terserah kamu. Mau beramal soleh pun aku tidak akan kaya. Tambah kaya mau tidak beramal soleh pun aku tidak akan mendak miskin. Semua terserah kita. Ayat ada lagu terserah kita. Penyanyi mau berjudi eh harus pakai uang kalau mau bersenang eh harus pakai uang mau mabuk mabukan eh harus pakai uang mau haram-haraman eh harus pakai uang ternyata jalan ke neraka mahal harganya walaupun mahal anehnya banyak yang suka melaksanakan haji hanya bagi yang mampu melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu mengerjakan sembahyang tidak usah membayar mengerjakan puasa tidak usah membayar ternyata jalan yang ke surga murah harganya Walaupun murah anehnya banyak yang ogah Bu, lagu Hati Romawi masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya semua terserah kita begitu kamakola Bapak Haji orang Roma Irama Fidang Dutihi makanya ini ini sambil ini mama gedung apa namanya ini Plaza Sabilulungan. Ini dibikin mudah-mudahan lahir amal-amal soleh dari sini. Amin. Pak Bupati sudah membangun demikian hebat. Konon katanya ini adalah perdana dipakai. Jadi luar biasa ini. Perdana dipakai di sini. Mulai melahirkan amal-amal soleh dari sini. Budayawan yang beramal soleh. Seniman yang beramal soleh. Para mubalik. Siapa saja. Jadikan sarana ini sebagai sarana produktif. Menciptakan amal-amal soleh. Amin. Terima kasih Pak Bupati. Saya berterima kasih karena saya warga Kabupaten Bandung. Jadi saya ini di kampung sendiri saya ngomong. Terima kasih. <laughs> Baik, terima kasih Kiai Jujun yang luar biasa tadi. Terima kasih juga dengan Bang Roma yang barangkali juga menyaksikan tayangan kita kali ini. Nah, berbicara tentang kesalahan sosial. Kesalahan sosial adalah sesuatu yang harus melekat pada setiap sisi kehidupan. Lantas, bagaimana kita mengkaitkan antara kesalahan sosial dengan memimpin masyarakat? Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang kembali dengan Kang Dadang M. Nasir, Bupati Bandung, yang insya Allah akan membahas tentang kaitan seorang pemimpin dalam melaksanakan kesalahan sosial. Tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku. dengan tangan kita, mata kita, hidung kita, lidah kita, kaki kita, dan seluruh kebijakan-kebijakan kita. Sehingga si budui yang di sana, yang setiap hari basah kuyup, mencari rejeki untuk kehidupan kesehariannya, mampu kita selesaikan seluruh beban hidupnya. Sehingga anak-anak bisa lari bebas untuk bersekolah tanpa biaya, sehingga anak-anak bisa lari bebas, menikmati alam masa kecilnya. Sehingga anak-anak tidak ada beban dalam hidupnya. Menanggung beban hidup untuk mencari makan. Menanggung beban hidup untuk mencari tempat berteduh. Dan mereka nyaris tanpa masa depan. Apabila kita para pemimpin membiarkan mereka, maka salat kita, puasa kita, haji kita, mungkin Tuhan tak akan mempedulikannya di kuning kecil guyup menggigil menahan dingin tanpa jas hujan di simpang jalan pancoran Thank menjelang pagi hujan tak tenang si di rumah itu laba surat kabar sore jual malam selepas kita melangkah pulang Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu Demi satu impian yang kerangkan tidurmu Anak sekecil itu tak kemas nikmati waktu Dipaksa pecahkan karang lemah jarimu terkembang saja tidak punya kesempatan kamu jawab pertanyaan ai ai tak bisa sekolah tak juga jadi tambatan motor mobil angkuh di jalan si akhir melupakan azan sebab miskin jadi warisan Japan langkah waktu Fátima, louco. Se Kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang tauhid dan kesalehan sosial. Kiai Jujun tadi telah memaparkan kita apa makna daripada tauhid sekaligus kesalehan sosial. Intinya bahwa manusia yang beriman adalah manusia yang pertama kali mengaku berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah dan melakukan sesuatu yang disebut dengan amal soleh. Amal soleh adalah kesalahan sosial. Nah, Kang Dadang, kita akan mencoba untuk menjelaskan lantas bagaimana memaknai kesalahan sosial dalam porsi sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Kesalahan sosial ini harus dimaknai secara dalam, teraplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kami selaku pemimpin yang diberi amanah oleh rakyat, kita harus bagaimana segala sesuatu kita abdikan kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan harus kita abdikan kepada rakyat. Di antaranya ya kita bagaimana mengklasifikasi tentang mengangkat derajat kemiskinan. Nah, Kabupaten Bandung pertama saja di bupati itu yang miskin 12 persen. Nah sekarang sudah empat tahun kita tinggal 8 persen. Nah, itu itu data yang kita punya. 8 persen masih banyak yang miskin. Hmm. Nah oleh karenanya dengan gerakan Sabilulungan, hmm. ini Sabilulungan tuh punya uh, punya tauhid di dalamnya, hmm. punya semangat eh, luhur ahlak budi pekerti, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas itu di dalam sabilulungan. Mm-hmm. Jurus sabilulungan ini, filosofi sabilulungan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebijakan-kebijakan negara, terutama Kabupaten Bandung. Di antaranya bagaimana kewajiban atau wajib pendidikan 9 tahun kita tingkatkan menjadi 12 tahun. Tahun ini Kabupaten Bandung 12 tahun. Masya Allah. Wajib pendidikan. Artinya gratis. Terutama kita perhatikan bagaimana memotong mata rantai kemiskinan hmm. untuk derajatnya dilihat. Ya, alhamdulillah tahun ini kita kerjasama dengan Korea Selatan bagi anak-anak yang miskin, artinya miskin itu kita kita didik, latih sampai diurus sampai paspornya hmm. berangkat ke Korea Selatan. Hmm. Ini 480 orang berangkat, ini memotong mata rantai karena gaji di Korea Selatan gaji pokoknya 14 juta dan gaji tiap bulannya menerima 26 juta. Ya. Dia bisa mengirim ke keluarganya satu saat dan pulang dari sana dia jadi sarjana. <laughs> Nah, ya, pada intinya Kang Dadang, saya ingin mengambil satu summarize bahwa kesalahan sosial yang diwujudkan di sini adalah membuat orang lain berdaya. Ya. Salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Tetapi yang jelas sebagai seorang eh, pemimpin, bukankah kita tidak hanya sekedar memberi, tapi melakukan guidance, pengawalan terhadap mereka menjadi orang yang menjadi orang yang mampu. Nah, bagaimana strategi bentuk pengawalan terhadap orang-orang yang pada awalnya diangkat dari kemiskinan menjadi orang yang berdaya ini, Kang? Ya ini pola pembangunan Kabupaten Bandung itu eh, klaster yang kita unggulkan itu di bidang SDM. Hmm. Menjawab 11 isu pembangunan Kabupaten Bandung, masalah kemiskinan dijawabnya dengan SDM. Sumber daya manusia di, itu melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, dan pembinaan, ama, eh, pembinaan, eh, pembinaan iman dan takwa. Hmm. Jadi untuk meningkatkan derajat kemiskinan itu kuncinya bagaimana kualitas pengetahuannya atau SDM-nya ditingkatkan. Hmm melalui pendidikan, kursus-kursus dan itu adalah ya strategi kita dalam rangka memotong mata rantai mm-hmm. kemiskinan dan kita berupaya para pejabat di Kabupaten Bandung untuk berbuat soleh, mm-hmm. amanah untuk kepentingan rakyat terutama si miskin. Baik. Nah, kemudian membuat orang berdaya tidak hanya membuat orang itu mampu untuk membeli sesuatu, memiliki iya. sesuatu, membuat orang pandai melakukan sesuatu, tapi ada urusan internal dia, ketauhidan dia. Nah, iya. bagaimanakah pola pendidikan untuk menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang bertauhid khususnya di Kabupaten Bandung ini, Kang Dadang? Ya tadi e, melalui pembinaan iman dan takwa hmm. bagaimana seperti apa itu, Kang? E, ya ini wujud-wujud nyatanya ya tadi kita melakukan kebijakan-kebijakan kalau pemerintah kebijakan-kebijakan bagaimana rasa persatuan dari para pembina ormas keagamaan yang ada di Kabupaten Bandung untuk saling peduli care sosial sehingga kita punya program Sabilungan Raksa Desa tanda miskin di Kabupaten Bandung itu saya tandai dengan rumahnya pertama saya jadi Bupati Bandung itu 70 ribu rumah lebih rumah kumuh tak kuning makanya dengan gerakan Sabilungan Raksa Desa. Hmm. Kita aplikasi bukan teori-teori lagi, aplikasi Sabilungan Raksa ya. Desa, R-nya itu rumah ditandai kalau yang miskin itu rumahnya tidak layak huni. Ya, dan artinya output itu terbukti sekarang. Nah, ya. kemudian Kang tadi adalah untuk masyarakat, hablum minanas. Nah, ya. sekarang saya mencoba untuk menggali lagi lebih dalam lagi kepada masalah personal kita sebagai seorang pemimpin. Kita memaknai bahwa pemimpin adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah dan itu tentu saja tidaklah sesederhana yang kita kira. Ada banyak tantangan-tantangan untuk membuktikan kesolehan sosial ini. Yang pertama, tentu saja pemimpin memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang tidak layak. Seperti sekarang ini korupsi menjadi semacam penyakit yang susah untuk dintas karena bagaimana Kang Dadang menghadapi situasi seperti ini? Ya, ini suatu yang sulit ya tentang eh, apa diskresi kebijakan pemerintah di luar di luar jalur aturan itu hmm. kita nanti bisa kena. Hmm. Nah, saya juga himbau kepada teman-teman di SKPD untuk hati-hati jangan sampai ada korupsi. Hmm. Jangan sampai ada prons itu. Artinya penyimpangan-penyimpangan itu ajurkan kepada seluruh aparat kita. Ya. Dan pengawasan jadi kita sumber uang harus banyak, perencanaan harus baik, pelaksanaan harus baik, nanti pengawasan harus baik. Jadi strateginya jadi perencanaan, sumber uangnya juga harus banyak, baru kebijakan itu bisa jalan menjadi hmm. aplikasi dan pengawasan jangan sampai di tadi Eh, kebijakan di bidang keuangan ini dampaknya ada makap, ada korupsi di sini. Ya, menarik sekali. Jadi intinya Kang Danang ingin menekankan dalam setiap kegiatan di sini kita mencoba untuk menghadirkan Allah dalam setiap ya, pengambilan ya. keputusan apapun begitu ya, Kang Danang. Ya betul. Tadi jadi kita tuh dalam gerakan sabilulungan itu saatnya itu sabar, bijaksana, luhung ilmu ilmu, ilmu tuntut dunia siar luhur ahlak budi pekerti dengan ngancik iman nadirina itu tauhid ngancik iman itu tauhid atau kita harus dalam sabilulan itu diartikan kita harus punya kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas ikhlas jadi kalau kalau sesama ikhlas itu kalau memberi itu bukan bukan gratifikasi menurut saya asal ikhlas Baik, terima kasih Kang Dadang dan pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah pada segmentasi berikutnya nanti kita akan mencoba untuk mendengarkan dan bagaimana menata diri kita kembali bahwa kesolehan sosial diawali dari kematangan tauhid. Bagaimanakah wujud menjadikan orang bertauhid? Kita akan bahas tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. tentang membelah laut impian Angin menyapa lambai dedaunan Kau titipkan nama dalam takdir kepastian langit tak berujung Kau tiada pernah ingin aku temui Lentik jemari suci yang bersaksi Tak ada ranting yang dipetik tanpa arti Lirik Seringkali kita berlari ingin menemui Tuhan yang kita kagumi. Seringkali kita berlari ke penjuru negeri, bahkan penjuru dunia, ingin menemui Sang Maha Kuasa. Seringkali kita lupa bahwa kalau kau ingin menemui Tuhanmu, maka temuilah orang-orang yang di ujung napasmu menuju kematian dan dia dibiarkan tergolek sendirian. Kalau kau ingin menuju Tuhanmu, lihatlah orang-orang miskin yang terkapar kelaparan. Kalau kau ingin menuju Tuhanmu, lihatlah seorang ibu yang berteriak ingin melahirkan bayi yang dicintainya sedangkan seluruh biayanya tak dimilikinya. Menemui Tuhan bisa ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal-hal yang mungkin kita tidak mempedulikannya. Kemiskinan adalah sarana bagi kita untuk menuhi Tuhan dengan mengangkat derajat mereka melepas seluruh penderitaannya. Tuhan kadang ada nak dalam kelana napas kaum papa dan orang-orang yang terpinggirkan. Ingin ku menyapa dalam salam tanpa kata Ku terhimpit raga sunyi jatuh cinta, kesepian benar karena kau hanyalah badut, rumit benar karena kau pintar, sunyi benar karena kau hanyalah bunyi, kosong benar karena kau membatu, capek benar karena kau tak punya pekerjaan, lelah benar karena kau bumi, miskin benar karena kau hanya punya uang. Berburu waktu yang tak pernah bertemu Kau tersenyum di balik rintihan sepi Berburu bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang tauhid dan kesalehan sosial. Tadi kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari guru kita Kiai Jujun yang mengatakan bahwa bukti bahwa orang itu telah bertauhid, telah beriman adalah mampu secara matang melakukan kesalehan sosial. Tetapi benarkah kita telah memahami apa itu sesungguhnya tauhid? Bagaimanakah orang yang bertauhid dan bagaimanakah mencapai level orang yang telah pada sampai hakikat tauhid? Kiai Sarif akan memaparkan kepada kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, Bapak Bupati Bandung, Kang Dadang, serta Ibu dan hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Tadi kita sudah mendengarkan banyak nasihat dan ilmu dari Ustadz Jujun sekaligus dengan grup musiknya. Saya sebenarnya juga ada grup musik, cuma kalau dibawa semua malah nggak bagus. Akhirnya saya numpang istrinya Kang Jujun. Jadi istrinya Kang Jujun saya pinjam hari ini. Tadi dikatakan من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Siapa yang berkarya baik min zakarin au unsa laki-laki atau perempuan terserah turunan siapa pangkatnya apa sing penting jalu atau bikang manusia tapi ada syaratnya wahwa mukminun dan amal salehnya itu karya nyatanya didasarkan karena keimanan jaminan Allah dengan dua penguat la dan nun taukid pasti kami akan memberikan kehidupan dia di dunia ini dengan hidup yang tojibah hidup toba yang enak di hati sedap dipandang orang belum lagi wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan bayar jerih payah mereka itu dengan bayaran yang sebaik-baiknya. The best. Ada dua kata di sini, iman dan amal soleh Seseorang yang ingin menikmati hidup berumah tangga yang nikmat gampang banget. Syaratnya istrinya beriman dan solihah. Suaminya beriman dan soleh. Gak ada kesalehan tanpa iman. Ayah iman ngantus soleh nyeri hati. Sebab apa? Yang dibutuhkan seorang wanita cuma dua dari laki-laki. Siapa? Laki-laki yang punya hati dan perhatian. Betul apa tidak? Pak Bupati juga sama butuh dengan istri dua dari istri. Setiap laki-laki butuh dari perempuan cuma dua apa? Rasa malu dan Wanita butuh suami yang punya hati dan kemaluan, laki-laki butuh wanita yang punya malu dan terus tolong dikias ke. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan hanya istilah saleha yang punya cinta sejati sampai mati Bahkan sampai hidup lagi Setiap keindahan Yang tampak oleh mata Itulah perhiasan Perhiasan dunia Namun yang paling indah Istri yang salihah Tuh kan nggak nyambung karena bukan istri saya. Mestinya la la la la la la la la la Itu malah diberhentiin. Sentimen nih Bupati Purwakarta hamba-hamba Allah yang dimuliakan ibarat sebuah provinsi para nabi terdahulu itu bupati-bupatinya masing-masing daerah punya penghasilan punya bisnis sendiri karena masing-masing aktivitasnya masing-masing bisnisnya mereka punya simbol kekuasaan tertinggi punya Tuhan-Tuhan sendiri ada kaum yang menyembah matahari Tiap hari dia bikin gambar matahari. Di rumahnya gambar matahari, di bajunya gambar matahari, mobil nage gambar panon poe. Ada orang yang nyembah sapi, di mana-mana gambarnya kepala sapi, di bajunya kepala sapi, di mobilnya kepala sapi, dinding rumahnya penuh dengan kepala sapi. Ada orang yang nyembah pohon kayu. Di mana-mana gambar tangkar kai. Di bajunya gambar kai, di mobilnya gambar kai, di dinding rumahnya juga gambar. Ada orang yang nyembah batu di mana-mana naruh batu. Hamba-hamba yang dimuliakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibarat gubernurnya atau presidennya. Seluruh komunitas yang pernah ada dulu, umat Nabi Nuh yang menyembah lima dewa, umat yang lain yang menyembah sapi, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah bulan, bintang dan matahari, ada yang menyembah sapi bahkan di tengah umat Muhammad ada semuanya. Beliau diturunkan untuk meluruskan akidah mereka semuanya dengan satu kalimat, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka menyembah Tuhan rumah Allah ini, menyembah Tuhan Ka'bah ini yang telah memberikan mereka makan dari kelaparan dan telah memberikan rasa aman mereka dari ketakutan. Tapi sangat disayangkan saat itu Ka'bahnya sendiri penuh dengan berhala. Karena Ka'bahnya penuh berhala, tugas pertama Rasulullah adalah mengislamkan para sahabatnya, kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Kenapa saudara-saudara? Sebab kalau orang imannya sudah kuat, insya Allah ibadahnya jadi terasa ringan. Kalau imannya sudah kuat, insya Allah akhlaknya jadi baik. Tadi Kang Jujun sudah jelaskan bagaimana buahnya salat, bagaimana buahnya haji. Bagaimana buahnya puasa? Karena apa? Saya sudah sering jelaskan bahwa ibadah itu sebetulnya punya tiga dimensi. Dimensi spiritual, dimensi medikal, dan dimensi sosial. Ini yang ketiga ini yang penting sebenarnya. Kalau umat Islam Indonesia itu mereka sudah kuat imannya, benar ibadahnya, insya Allah baik perilakunya. Timbul pertanyaan kita, gening loba begal, gening loba penjahat, gening loba kejahatan, gening banyak perzinaan. Bisa jadi karena iman mereka belum ber berbuah dari ibadahnya. Ibadahnya belum berangkat dari akidah yang kuat, kemudian ibadahnya tidak berbuah. Ibarat benih yang ditanam dengan baik. Ketika benihnya tertanam dengan baik, akan muncul pohon yang subur. Dari pohon yang subur akan muncul buah-buahan yang baik. Saya ingin berkenan Pak Bupati Bandung ke depan Pak sejenak dengan saya. Sekali-kali bareng dengan saya. Enaknya di depan apa di bawah? Di depan aja ya, biar kelihatan lah. Tapi ini kuning memang uh, kuning ya Pak ya. Soalnya kalau nanti kelihatan orang yang tidak senang kuning akan disalahin kuningnya. Dulu musimnya kampanye biasanya kalau ada kuning keluar ayat Pak keluar ayatnya itu qala innahu qulu inna baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin saudara-saudara Bani Israel itu ketika terjadi kekacauan pembunuhan terselubung ada begal yang membunuh yang bisa menyelesaikannya karena menyembelih sapi warnanya kuning siapa tahu baju kuning menyelesaikan masalah Bandung uh, <laughs> program itu tadi biasanya dipakai orang kampanye saya tidak pernah kampanye saya bukan jurkam ya Eh, kira-kira program Pak, Pak Bupati untuk Bandung sekarang ini ya. Kita mendengarkan katanya Bupati eh, apa namanya Polri sudah mengizinkan Polwan menjadi eh, menggunakan jilbab ya. Oh ya, sejenak nanti kita akan sama-sama di akhir sebelum acara ini mumpung ingat ya Bu, nanti kita baca Fatihah buat saudara kita Olga ya. Eh, sekarang Pak Bupati dulu mangga. Ya, Kapolri sekarang sudah memberi peluang bahwa Polwan tadi pakai jilbab Nah di Kabupaten Bandung karyawan putri itu sudah berjilbab. Alhamdulillah sejak, sejak lama sudah wajib berjilbab. Sehingga guru-guru wajib berjilbab dan pelajarnya banyak berjilbab seperti ini karena dicontohin sama dicontohkan sama para pejabatnya. Loh ini para eselon 2, Ibu Dina, Ibu Ros, itu berjilbab. Nanti guru-gurunya berjilbab, ah, anak-anaknya juga pada berjilbab. Dan itu kan merupakan kewajiban seorang perempuan. Saya jadi ingat senandung lagu Sunda. Berai siang alam padang kata Tatapakan pangapungan Alam diengan nukula Maka mata kolang raga sukma Surya medal kula datang Surya suruh amulang datang ti dia mulang ka dia kula Sunda kula datang kula Sunda kula mulang nah ini saya ragu Istrinya bupati gak hafal. Apa lagunya? Apanya lagu Sabi Lulungan. <laughs> nanti aja ya. <laughs> Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah kesimpulan yang baru saja kita dapatkan tadi bahwa ternyata ketika orang bertohid tidak saja melahirkan dimensi sosial, tetapi ada tambahan lagi, dimensi spiritual, dimensi medical. Nah, kita nanti akan mencoba sudut pandang lain dari Kang Deddy, Bupati Purwakarta Insya Allah pada segmen berikutnya tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. thank hari ini kita digerahkan oleh berbagai peristiwa, pencurian, pembegalan, dan berbagai kejahatan lainnya yang resahkan seluruh masyarakat. Kita selalu berkata, dia salah, dia salah. Pernahkah kita bertanya pada diri kita, apakah dia lapar atau tidak? Apakah keimanannya mampu melahap rasa para laparnya atau tidak? Bisa jadi, pembegalan, pencurian, Perampokan bukan hanya dosa mereka, tetapi dosa kita. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, yang membiarkan dia lapar tanpa pertolongan dari tangan kita. Hari ini kita menangis, seorang nenek tua terpenjara karena hanya dua kayu bakar. Disinilah kita harus mulai introspeksi diri kita. Jangan biarkan rakyat kita mengalami penderitaan hanya oleh lapar dan kebutuhannya yang semestinya negara hadir di tengah-tengah mereka. tinggalkan tanah kelahiranku Rindu tebal kasih yang kekal Detik ke detik bertambah cepat Pakaian ku telusuri Rindu bernyanyi malam yang aku jalan sepi tak berarti terlintas jelas dalam benakku pagi yang bapak usirku pergi hanya menangis yang teman bisa dengan terpaksa ku tinggalkan desa seekor kambing ku curi Dan tangan ku makan sekeluarga bapak tak mau mengerti Bila satu anak harga ini aku pergi jiwa malu keluargaku Bumi kembali mungkinkah mereka mau terima rindu Langit oranye sore itu si fakir berloncatan di jalan Wajah sepucat perpustakaan tak menjawab pertanyaan Langit tetap saja oranye seribu ilmu lapuk di buku, saksi fakir diwartakan, tapi tak pernah dimakmurkan. Duh aduh, tangan sekaku kayu, mulut berarti batu. Bila si miskin dilupakan, maka Tuhan ditinggalkan. Terlintas jelas dalam benakku, tak Bapak hidupku pergi Hanya menangis yang kau bisa Dengan terpaksa ku tinggalkan desa Seekor yang dicuri Tetangga ku makan sekeluan kan Bapak tak mau mengerti Bilang satu tanganku hargai kami damai Nusaku dan tanpa terasa kita masuk pada segmentasi yang ketujuh. Lengkap sudah pembahasan kita tadi bagaimanakah makna daripada tauhid dan bagaimanakah wujud nyata tauhid yang telah pada sampai hakikat. Wujud nyata tauhid adalah kita mampu mengimplementasikannya kepada sesama manusia. Sekali lagi, kehidupan ini bukan saja hubungan kita dengan Allah, tetapi ada hubungan dengan manusia. Nah, lantas tauhid kita lebarkan ternyata bukan sekedar manusia, tetapi dengan alam semesta. Nah, insya Allah itu yang akan menjadi tema bahasan kita bersama Kang Deddy, sahabat kita bersama. Assalamualaikum Kang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di sini di perjalanan kita, Kang Deddy. Yeah. Ya, iya. Kang Deddy, tadi mungkin dari awal kita sudah mendengarkan bersama bahwa ternyata sebenarnya se, apa agama ini sebenarnya sederhana gitu loh permasalahannya kita bersungguh-sungguh tidak untuk mengamalkan tauhidan ini. Tadi sudah dibahas bagaimanakah seorang pemimpin menjadikan istilahnya apa eh, tauhid menjadi tataran implementasi sosial kesalahan sosial. Nah sekarang kita pada lingkungan ini bentuk kesalahan sosial lingkungan seperti apa nih Kang? Yang pertama bahwa saya tidak mau membahas dari sisi pemahaman spiritualitas Islam itu karena itu wilayahnya para kiai. Saya lebih membahas dari sisi pemahaman spiritualitas kebudayaan Orang Sunda itu mengenal dengan ajaran papat kalima pancer. Empat kemudian satu menjadi tunggal. Yaitu yang pertama adalah persenyawaan manusia dengan tanah. Yang kedua, persenyawaan manusia dengan air. Yang ketiga, persenyawaan manusia dengan udara. Yang keempat, persenyawaan manusia dengan matahari. Okay. Ketika empat unsur kemanusiaan itu bersatu dalam diri manusia, okay. maka dia sudah bersenyawa dengan yang maha tunggal atau pemilik alam semesta yang kita menyebut dalam syariat kita Allah Subhanahu wa taala. Karena Tatar Sunda ini sangat indah. Kita lihat gunung-gunung yang menjulang, air yang mengalir, seluruh aneka ragam pohon bisa hidup, seluruh aneka ragam ikan bisa hidup, seluruh aneka ragam burung dan seluruh persenyawaannya bisa hidup. Kalau seluruh alam ini bersenyawa dengan manusia, maka sesungguhnya dia bersenyawa dengan Tuhannya menjadi manusia yang mampu memahami bahwa bukan sekedar nyawa manusia saja di muka bumi ini, tetapi alam semesta pun punya nyawa. Ini bagaimana mencapai pada level itu, Kang? Nah, sehingga kan menuju Tuhan itu harus ada tangga. Ketika menuju ada tangga, maka ketika kita meletakkan diri pada tanah secara ikhlas dan kita memperlakukan tanah dengan adil, maka kita menuju tangga ketuhanan. Ketika kita mensenyawakan diri dengan air dengan penuh keikhlasan dan kita memperlakukan air sebagai makhluk yang Allah cintai, maka kita sedang menuju ke tangga ketuhanan. Ketika kita menghisap udara dengan penuh keikhlasan tanpa ada niat eksploitasi dan mengotori, maka kita menuju tangga ketuhanan. Ketika kita menatap matahari di ufuk timur dan tenggelam di sebelah barat dengan penuh keikhlasan dan kita mensenyawakannya, maka kita sebenarnya menuju ketuhanan. Yang menjadi problem tadi yang disebut adalah kita memuja mataharinya. Kita memuja airnya. Kita memuja alangitnya. Kita memuja buminya. Kata orang Sunda, yang tidak boleh itu dipigusti tetapi kita harus mupusti, tidak akan pernah mencapai pada Gusti kalau kita tidak mupusti. Mupusti itu memelihara. Masya Allah, pemirsa rahmat Allah. Nah kemudian fenomena yang terjadi sekarang, banjir, kemudian juga ada gempa segala macam ini sesungguhnya sudah terjawab. Artinya belum terjadi, mungkin bukan tidak, tapi belum terjadi persenyawaan antara manusia dan alam semesta. Mungkin bisa diap seperti itu, Kang Deddy. Sebenarnya kan seluruh problem-problem yang terjadi pada bencana dan sejenisnya itu ada satu hal yang hari ini jarang dibicarakan, yaitu iman pada kodar dan kodar Okay. Yang saya memahami, pemahaman saya yang sempit, ini pemahaman para ulama lebih luas, kodar dan kodar itu ukuran dan takaran. Okay. Apa yang menyebabkan bencana? kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan ukurannya. Gunung tidak diperlakukan sebagaimana ukurannya. Air sungai Citarum, Cikapundung tidak diperlakukan sesuai dengan ukurannya. Sawah tidak diperlakukan sebagai ukurannya. Seluruh alam raya ini tidak dilakukan berdasarkan ukurannya. Semua berdasarkan ukuran kepentingan kita. Yang pada akhirnya, ya kalau kemudian mereka marah, karena mereka tidak pernah diukur oleh diri kita dan mereka pun tidak mengukur kita lagi. Dan tidak menyederhanakan ini hanya sekedar gejala alam. Ternyata lebih rumit lagi. Bukan gejala alam, <laughs> ada satu yang kiai sering berurang-urang eh, ngomong, eh. yaitu kita melebihi batas. Makan kita cuma sesuap, tapi kita ingin menguasai gunung yang luas <laughs> itu. Makan kita cuma sesuap, maka aliran sungai ingin kita kuasai. Sifat yang melebihi batas ini yang disebut dengan sifat saitoni itu yang hmm. mengakibatkan kerusakan. kerusakan itu mengakibatkan penderitaan. Yang paling sedih adalah yang berbuatnya yang orang-orang besar, yang menanggung penderitaannya orang-orang kecil yang tidak berdosa. <laughs> Ketika alam sudah rusak dalam level tertentu, maka bagaimanakah kita memperbaiki dan selanjutnya memunculkan persenyawaan dengan alam semesta ini, Kang? Nah, makanya harus menghadirkan hukum alam okay. itu menjadi hukum kita. Okay. Jadi orang yang mencintai Allah, maka cintailah gunung dengan baik. Orang yang mencintai Allah, maka cintailah sungai dengan baik. Kalau kita dalam setiap hari mensucikan diri dengan berwudu, Wudhu itu adalah air, artinya air yang digunakan untuk wudhu harus suci. Kalau air yang digunakan wudhu harus suci, maka orang yang mencemari citarum itu orang yang berdosa besar. Masya Allah. Kang Teddy, terima kasih. Sebuah kesimpulan yang sangat tegas bahwa ternyata orang yang mencintai Allah adalah wujud nyata orang yang bertohid. Tetapi sekaligus orang yang mencintai Allah adalah sekaligus orang yang mencintai ciptaan-ciptaan Allah. Itulah kaitan antara tohid dan kesalahan sosial sekaligus kesalahan lingkungan sekitarnya. Tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, iman itu ibarat benih. Jika ia ditanam dengan baik di dalam tanah yang subur, maka ia akan memunculkan pohon yang rindang dari pohon yang rindang itu akan muncul pula buah-buahan yang indah, bunga yang harum. Ada dua jenis tanaman, ada tanaman yang ditanam dari biji, ada yang cangkokan. Sekarang banyak sekali iman cangkokan. Dia hanya sejenak lalu dia berbicara tentang agama. Izinkan saya bertanya pada ibu-ibu. Ibu-ibu senang yang ada bijinya apa yang cangkokan? mohon maaf, saya sedang bicara agama. Insya Allah orang Jawa Barat mah dari dulunya imannya ditanam dari bawah, dari biji, dipupuk, disiram, dipelihara dan dijaga. Insya Allah pohon hanjuang subur di, di Jawa Barat. Insya Allah bung buahan orang panen sadayana. Baik, Baik, terima kasih guru-guru kita. Jazakallah khairan kathiron guru-guru kita yang telah berbagi ilmu kepada kita. Dan jangan lewatkan, besok Damai Nusaku akan kembali hadir masih dari Kabupaten Bandung. Tepatnya dari Situ Cilenca, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan jangan lewatkan, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan butiran ilmu yang akan menghadirkan Haji Tengku Zulkarnain dengan tema etos kerja. Saya Agung Isulhak dan pendukung acara ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita berdoa bersama-sama semoga pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi salah satu amal soleh kita di hadapan Allah kelak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in amin. اللهم ألا نفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور وخلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل وإليك الكل وأنت الكل وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة